Al-Maqdisi Kita masuk pada bab faslun al-imanu bi kulli ma akhbara bihi Rasul Pasal tentang kewajiban beriman terhadap semua yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disampaikan di pertemuan yang sebelumnya atau kami sampaikan di sini ucapannya Syekh Ibnu Taimin seorang mukmin berbeda dengan orang yang kafir. Dari sisi mana? Orang yang mukmin adalah orang yang selalu mempercayai dan membenarkan adanya ikrarun dan tasdik mengikrarkan dan mempercayai berita-berita yang datang dari Rasul sallallahu Alaihi Wasallam Adapun orang yang kafir dari kalimat kafara adalah orang-orang yang ingkar menentang di antara bentuk kekafiran adalah apa? mendustakan yakni tidak percaya terhadap berita-berita yang disampaikan oleh Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam baik melalui Al-Qur'an ataupun melalui al-hadis. Di sini ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akan nampak jelas perbedaan seorang mukmin dengan seorang yang tidak mukmin. Di antaranya dalam bab yang akan kita baca. Asy bin Utsaimin mengatakan seorang mukmin ketika dia mendapati ayat-ayat perintah untuk dilakukan atau mendapati ayat-ayat larangan maka dia akan mengatakan sami'na wa ta'na kami mendengar dan kami mentatinya seorang mukmin apabila dia mendengarkan berita bentuknya berita bukan perintah bukan larangan. Maka seorang mukmin akan mengatakan sami'na wa amanna. Kami mendengar dan kami meyakininya, mengimaninya. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang kafir. Semi'na wa asaina. Seperti ucapannya orang-orang apa? Yahudi. Kami mendengar namun kami bermaksiat. Kami mendengar namun kami mendustakan. Tidak percaya. Pada bab yang akan kita baca, terdapat berita-berita Nabi Alaihissalam yang wajib kita mengimaninya. Sama saja berita itu masuk akal kita atau tidak masuk akal kita. Ketika berita itu datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka wajib kita mengimaninya. Walaupun mungkin akal kita menolaknya. Misal seperti hadis Az-Zubab. Hadis yang berkaitan dengan lalat. Idza saqata dzubabu fi inai hadikum falyaghmishu. Apabila ada lalat yang jatuh pada makanan atau minuman kalian nempel di situ falyaghmisu maka celupkan sekalian lalat itu fa inna fi ahad maka sesungguhnya dikarenakan salah satu di antara dua janahihi dua sayapnya adalah ad-da'u wad-dawa atau syifa di antara dua sayapnya ada penyakitnya dan ada obatnya. Kita tidak diberitahukan sayap yang mana. Masukkan saja. Ini saya akan ada obat yang ada pada salah satu sayap di antara dua sayapnya lalat ini, lalat, azubab. Ini wahai muslimin mungkin tidak masuk akal tetapi ternyata setelah diteliti oleh teknologi yang canggih yang berkaitan dengan zubab lalat didapati seperti apa yang disampaikan oleh Nabi. Maka orang-orang barat mengimani karena memang apa yang disampaikan oleh Nabi persis seperti apa yang mereka dapati dalam perihal lalat. Ini berkaitan dengan lalat tok, Pak. Nek kecoro pripun, Pak? Ya ampun, niku kecoro lain lagi, Pak. Ini sebab banyak hal yang disampaikan oleh Rasulullah Wasallam yang tidak masuk akal. Tetapi Nabi memberitahukan adanya hal itu. Dan kita saat meyakini bahwa Allah Azza wa Jal maha mampu atas segala sesuatu. Allah maha mampu wa kulli syai'in qadir. Sehingga semua berita yang sampai kepada kita melalui wahyu itu di bawah kemampuan Allah Azza wa Jal. Sehingga tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Kalau kita, nah kita yang mustahil banyak pak. Lemah kita, tidak mampu ini, nggak mampu itu. Bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Allah maha tahu Kaifa kana Allah Maha tahu sesuatu kalau itu terjadi bagaimana? Dan Allah Maha tahu wa ya'lamu ma lam yakun wa idza kana kana. Allah Maha tahu sesuatu yang telah terjadi dan Allah Maha tahu sesuatu yang tidak terjadi dan Allah tahu bagaimana kalau seandainya itu terjadi. Ini pada tafsir kalimat wa huwa bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatunya, mengetahui segala sesuatu, terjadinya sesuatu dan Allah Maha mengetahui sesuatu yang tidak terjadi dan Allah Maha tahu bagaimana yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi. Masya Allah. Zat yang seperti ini menyampaikan berita berbagai macam berita yang tentunya kita mempercayainya dikarenakan berita itu datang kita mempercayainya dikarenakan berita itu datang melalui Rasul yang terpercaya, utusan Allah Subhanahu wa taala yang terpercaya Al-Amin melalui Jibril salatu wasalam juga seorang eh, malaikat yang terpercaya muta'in sama amin yang ditaati di kalangan malaikatnya dan dipercayai dan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala zat yang sempurna sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya. Qala Syekh. Ini sudah kita sampaikan dalam pertemuan kemarin belum ya? Sudah ya? Apa belum? Terakhir kita membahas apa di sini? Al-Qur'an ya. Ya. Qala Syekh kita baca ucapannya Imam Ibnu Qudam Al-Maqdisi. Perhatikan ucapannya beliau wa yajibul imanu bikulli ma akhbara bihin nabi maka wajib hukumnya untuk kita percaya yakin bikulli ma akhbar bihin nabi dengan segala apa yang dikabarkan oleh nabi alaihi salatu wassalam ya wasahabi naklu dan riwayat yang sahih nukilan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita mempercayainya semisal bagi muslimin bangkitnya manusia dari alam kuburnya itu adalah seketika tidaklah berangsur-angsur umatnya Nabi Nuh dulu terus berangsur-angsur sampai umatnya Nabi Muhammad SAW sampai kita sampai cucu kita antri dalam bangkit tidak dibangkitkannya manusia itu seketika Jangan ada pikiran apa orang sesek yang kau ya pada drombol. Lah, enggak ada. Akan datang pembahasannya nanti dalam pembahasan tentang yang berkaitan dengan pembangkitan manusia dari kuburnya. Begitu ditiupkan asur, faidah nufiqa fi suri thania. Ketika ditiupkan oleh malaikat Israfil sangkakala pada tiupan yang kedua, maka bertebanganlah al-arwah, ruh-ruh manusia. Ila ajsadihim ke jasad-jasad mereka masing-masing. Dan seketika langsung kiamun yang turun, Semuanya berdiri dalam satu waktu, dalam satu tempat. Ila rabbihim silun, Mereka semuanya berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala mereka terhenti di mahsyar di satu tempat yang datar yang belum pernah ada tanda kehidupan sebelumnya. Di waktu itu disebutkan dalam hadis yang sahih, orang yang makan riba, orang yang makan riba, mereka nanti dibangkitkan dalam keadaan butunuhum kalbuyu rumah uh, perut perut mereka besarnya seperti besarnya rumah-rumah yang ada. Setiap dia bangkit, sakoto, Terbalik dia. Bangkit, terbalik lagi, terjungkel. Baik, kalau saking besarnya perutnya mereka. Disebutkan dalam sebuah, riwayat, yura min yang nampak dari luar perutnya, adanya hayatun waqaribu. Adanya ular-ular dalam perut mereka yang mencabik-cabik isi perut mereka dan adanya akaribu yakni kala jengking kala jengking manusia di waktu itu serta merta melihat dan mengetahui fulan ini tukang makan riba ketika di dunia fulan ini tukang makan riba ketika di dunia la yakumuna illa kama yakilla kama yakumu yatakhabbatu syaitan min al-mas Tidaklah mereka berdiri nanti di yaumul qiyamah kecuali seperti orang yang kesurupan syaitan. Berdiri jatuh, beri jatuh, beri jatuh karena makan riba. Yang kami maksudkan adalah pembangkitan itu serentak. Berhamburannya arwah keluar dari sangkakalan malaikat Israfil dengan ditiupkan oleh oleh malaikat Israfil tiupan yang kedua berhamburan roh-roh itu masuk ke dalam jasadnya masing-masing dan tidak ada yang salah dan mereka bangkit dengan serentak berita ini akan kita baca secara lengkap di dalam kitab Lumatul Itikad ini mungkin ini tidak masuk akal maka Al-Imam Ibn Qudama mengatakan wajib bagi kita beriman dengan semua berita-berita itu sama saja kita bisa memahami dengan akal-akal kita atau kita tidak memahaminya dengan akal-akal kita. Monggo majuan mas. Meluangkan tempat untuk saudara kita yang hadir belakangan. Qala Syekh fima syahidnahu aghaban. Wajib bagi kita mempercayai berita tersebut. Baik berita yang kita saksikan dengan mata kepala kita atau berita yang tidak bisa kita saksikan dengan panca indera kita. Ini dia. Misal mamanya berita Syaitan makan dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. bishimali Yakin tanya dengan pak? Percaya? Wistawuruh. Itu beritanya Nabi. Nampak di mata kita, hmm, dia orang keton. Atau tidak nampak di mata kita. Harus diwajib, harus diimani. Ketika Rasul memberitahukan kepada uh, sahabatnya Salam bin Aqwa menyebutkan dalam sebuah riwayat tentang perihal tentang makan. Ya gulam, kul biyaminik wa kul mimayalik atau samillah. Wahai anak, ketika engkau mau makan, ucapkanlah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu wala takul bishimalik dan jangan kau makan dengan tangan kirimu. Alasannya apa? Fa inna syaitan kana ya'kulu bishimalih karena syaitan dia makan dengan tangan kirinya. Langsung kita percayai hal ini dibuktikan dengan apa? Kita makan dengan tangan kanan. Kalau seandainya kau ada orang percaya, saya percaya Syaitan maka dengan tangan kiri. Tapi lah saya kepengen dengan tangan kiri. Oh berarti Rika syaitone. Dulu zaman Nabi. Ada orang yang menentang Ini masalah makan. Masalah sepele. Tetapi menjadi besar dikarenakan penentangan. Ada seorang makan di depan Nabi dengan tangan kiri. Rasul menasihati dengan baik Rasul tidak marah-marah. Kul biaminik. Makanlah anda orang dewasa, bukan anak-anak. Makanlah engkau, wahai laki-laki, dengan tangan kananmu. Ditunggu kau nggak kunjung makan dengan tangan kanan. Tiba-tiba dia mengatakan la sata, la astati. Aku nggak mampu makan dengan tangan kanan. Nabi menilai orang ini sombong. Menentang perintah Nabi Ali Wasallam dengan terang-terangan. Maka Rasul mengatakan kepadanya, Las tak engkau memang tidak akan mampu untuk makan dengan tangan kananmu. Ini sebagai apa? Hukuman bagi orang yang menentang ajaran Islam dengan terang-terangan maka hukumnya terang-terangan sebagai pelajaran bagi orang yang ada di sekitarnya. Ini orang nggak mau makan dengan kanan kanan. Ini tak lain karena kesombongan daripada dia. Salam bin Aqwa, sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengisahkan fama rafahu ila fi. Akibat dari itu dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulut dia. Gak bisa lagi bahasa kitanya semper gak bisa lah diangkat ke mulutnya gak bisa fama manau ilal kibur, tidak ada yang menyebabkan dia itu tadi di depan Nabi tidak mau makan dengan tangan kanan itu tak lain karena kesombongan karena apa kesombongan maknanya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang hak Ucapannya jangan ditentang. Beritanya jangan ditolak. Lihat orang ini. Ketika dia menentang di depan Nabi dengan sengaja. Langsung Nabi memberikan doa Allah seta'ta. Kamu tidak akan mampu. Maka orang itu pun tidak akan mampu. Sehingga bab ini harus kita pahami syongkana syahidnahu au khaba'anna. Berita itu kita bisa saksikan dengan panca indera kita atau tidak maka wajib kita mengimaninya na'lamu wa haqqun wa sidqun kita percaya bahwa berita itu hak benar adanya wa sidqun dan benar wa sawn fi dhalika ma qalnahu wa jahilnahu sama saja berita itu bisa kita masuk-masukkan ke akal kita ataupun tidak mungkin bisa dimasukkan ke akal kita. Seperti diantaranya yang akan dimuat di sini adalah Isra wal Mi'raj. Ini hal yang tidak mungkin bisa dimasukkan ke akal manusia. Bagaimana mungkin bisa, Pak? Tidak akan mungkin bisa. Perjalanan malam hari dari Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina tidak memakan waktu satu malam suntuk. Kemudian setelah itu di malam itu juga Rasul Mi'raj menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, terus naik langit ketujuh sampai Sidrotul Muntaha. Bahasa Sidrotul Muntaha yakni ketinggian yang sangat puncak yang belum ada makhluk bisa sampai ke sana. Dan itu semuanya ada dalam kitab Lumatul Itiqad. Malaikat Jibril tidak sampai ke Sidratul Muntaha. Yang sampai ke sana adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Apakah mungkin tubuh manusia bisa memiliki kekuatan, kecepatan yang begitu cepat yang tidak akan mungkin bisa dicontoh oleh manusia kecepatan itu. Di sana Nabi mendapatkan perintah salat yang lima waktu. Dan Nabi turun dari Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh. Turun pagi hari di waktu subuh, dia sudah salat di masjid Masjidil Haram Mekah. Dengan dua rakaat salat subuh di waktu itu ya kaum muslimin kecepatan yang tidak masuk akal. Orang yang naik kendaraan begitu cepat akan hilang tubuh ini. Akan hilang karena apa? Anginnya begitu keras. Quraisy di waktu itu mendengarkan berita ini, mentertawakan Nabi. Mustahil, mustahil, nggak ada yang percaya, nggak ada yang percaya, nggak ada yang percaya. Itu berita yang amat sangat bohong sekali. Karena nggak masuk akal. Sangat mungkin sekali orang dikatakan bohong dikarenakan nggak masuk akal. Ini, momennya ada orang mengatakan kalimat sini Jakarta hanya lima menit. Percaya jenengan pak? Oh ini ngelemboni, kalah ngelemboni. Bis masih ngelemboni. Siapa yang akan percaya dengan berita ke Jakarta lima menit? Lu numpak apa? Kadang macam? Oh, jimat. Eh, nggak ada sih itu, itu dusta itu. Nggak akan mungkin kita nggak boleh percaya. masuk ke Jakarta cuma lima menit. Itu yang terjadi di kaum Quraisy di waktu itu. Nggak masuk akal. Tetapi Abu Bakar begitu mendengarkan berita ini, beliau percaya dengan ucapan Nabi dikarenakan itulah Dikarenakan sebab itulah lo mendapatkan predikat As-Siddiq, seorang yang selalu percaya dengan berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini kaum muslimin, ketika datangnya dari Allah dan Rasulnya wajib kita imani walaupun tidak masuk akal. Seandainya Rasul memberitahukan ke Jakarta lima menit. Rasul ini, Rasul baik umpamane kada lumpamane Pak. Wajib kita imani. Kalau Rasul nek Rasul Rasulan lah Rasul Rasulan. Ya. Rasul peongan ke Jakarta lima menit. Wong Rasul peongan harus didustakan apalagi beritanya. Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya Masya Allah. Qala Syekh, kita lanjutkan. Walam nattali ala haqiqati makna. Kita wajib percaya, yakin, membenarkan berita-berita itu walaupun kita tidak akan mungkin tahu hakikatnya seperti apa semisal permasalahan ruh. Kulir ruhu min amir rabbik. Manusia bertanya kepada Rasul tentang perkara ruh. Allah nggak menjawab ruh itu terbikin dari ini ini, ruh itu tempatnya di sini, ruh itu Ya, Rasul ditanya tentang ruh, nggak bisa jawab. Itu alam gaib. Nunggu jawaban wahyu ketika turun kepada beliau wahyu yang berkaitan dengan nur eh, dengan berkaitan dengan ruh Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul katakanlah oleh rasul kepada manusia ar-ruhu min amri rabbik ruh itu adalah urusan Rabbmu jadi kamu yang manusia ndak usah bicara tentang ruh letaknya di mana seperti apa bentuknya kayak apa sehingga yang ada di eh, YouTube-YouTube yang heboh itu, penampakan-penampakan, apakah itu ruh? Kita harus dustakan, tidak. Karena ruh itu tidak nampak, itu alam gaib. ada pun yang nampak itu korin. Sebagaimana disebut Nabi SAW, manusia memiliki korin dari bangsa jin. Ya, korin itu, jin yang membuat rasa takut kepada bangsa manusia supaya di apa dijuluki tempat ini wingit tempat ini angker tempat ini penuh mistik tempat ini tempat ini terus nggo apa pak nggo tapa jaluk nomor gawe dupa itu yukhawifu awliyahu syaitan menakuti para pengikutnya dengan ditakut-takuti mereka semakin nyembah syaitan. Kalau kamu nggak begini, nanti kamu akan kena welek. Ini suruh. Nah, bahasanya sudah mengerikan. Kalau nggak melakukan ritual ini, kamu akan dapat begini-begini ini. Itulah jenis syaitan dalam rangka agar mempertahankan peribadatan manusia kepada syaitan. Maka hadir kaum muslimin rahim jami'an, tentang ruh wajib kita yakini itu urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tahunya orang itu mati. Mati itu tidak ada ruhnya. Metune kang endi kebercarane wallahu a'lam. Disebutkan dalam sebuah riwayat Ruh idha kubidha taba'ul basar. Ruh apabila dicabut itu diikuti oleh pandangan. Panjenengan nate nungoni wong nate nate mati. Punate tereng eh, yang ngemben ngenteni mati dewek Pak. Hmm, dia juga harap mati. Bukapan wallahu alam. Itu mata mengikuti pandangan mata pandangan mata mengikuti cabutnya nyawa. Bagaimana itu disebutkan dalam uh, Ahkamul Jalil Syekh Al-Bani matanya akan mengikuti tercabutnya roh mengangkat ke atas hitamnya. Orang lagi koma atau mulai uh, berjalannya sakaratul maut itu merem. Merem Mena ketika sudah mau lepas, buka dia. Karena itu disunahkan bagi orang yang ada di sampingnya tatkala nyawa itu sudah tercabut langsung segera tahmidul ain ditutup matanya ditutup matanya menanti tercabutnya apa ruh bukan ketika lagi proses sudah ditutupi baik itu matanya akan tetap memaksa untuk membuka untuk kemudian setelah dia lepas, tenang, ditutup matanya. Set. Sehingga dia tidak melotot terus. Ini dia. Bisa dipahami hadirin? Ah, pernah ada seorang yang mati dengan mengerikan. Mulutnya membuka, badannya menggeliat nekuk begitu. Kayak orang yang di Cambuk atau di wah naudzubillah min dzalik. Naku. Sehingga tubuhnya seperti ini. Nggak lurus, seperti ini. Ternyata dia dalam sejarah makan tanah tetangganya. Rajiknya itu di pinggir-pinggirkan. Siksaan ketika di dunia warga menyaksikannya. Ini orang memang senangnya memindah rajik matanya melotot, mukanya terbuka menganga, menjadi ah, oh, mati. Nauzubillahi min dzalik. Itu ruh. Nah terus kepriye eh? Wallahu a'lam. Jangan antum kemudian siapkan kamera. Yang mati, Ngombok ruh keton lah. Ini pelajaran penting bagi kita. Mithlu hadithul Isra wal Mi'raj. Seperti hadis yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj. Wa kana yaqdatan la manaman. Nabi itu Isra dan Mi'raj dalam keadaan terbangun bukan dalam keadaan tertidur. Jadi kaum Quraisy ini sebutkanlah beliau fa inna quraisyan ankaradhu wa akbarathu wa lam tunkirul manamat apa dalilnya bahwasanya Isra wal Mi'raj itu dalam keadaan terbangun, terjaga, sadar seperti kita sekarang ini, bukan dalam keadaan tertidur. Karena apa? Kaum Quraisy mengingkari berita Nabi. Dalam keadaan kaum Quraisy tidak mengingkari mimpi-mimpi. Seandainya Nabi mengatakan saya tadi malam mimpi, orang akan mengatakan ya wajar saja mimpi. Jenengan mimpi dari Gunung Karang Jakarta 5 menit bisa pak? Bisa mboten? Lo ngimpi. Ya. Terus tiba-tiba senang kamu rambutan apa nang Blok M. Nah, bisa orang ngantek 5 menit, Pak. Ujuk-ujuk wis bali maning nang Gunung Karang, apa maning di di apa kontangi. Oh, wis nang Gunung Karang maning ya. Kurang dari lima menit. wah Wano turu ya bisa baik. Karena itu kaum Quraisy kalau Nabi memberitahukan Isra Mi'raj itu dalam keadaan tidur, mereka akan percaya. Tetapi karena Nabi memberitahukan dalam keadaan terbangun maka Quraisy tidak percaya itu terjadinya. Maka dengan ini diambil sebuah faedah besar bahwa Nabi menceritakan Isra'ul Mi'raj di saat itu adalah dalam keadaan yakdatan terbangun bukan dalam keadaan apa bermimpi atau dalam tidurnya. Yang ini semuanya tidak akan masuk akal. Nah, tetapi harus diimani. Di antaranya juga kaum muslimin contoh yang berikutnya Pemindalika contoh yang berikutnya Anna malakal mauti lamma jaa ila Musa alaihissalatu wasalam liyaqbida ruhahu latamahu fafaqa'a aynah faraja ila rabbih farud alaihi 'ainahu kisah yang sudah pernah kami sampaikan. Insya Allah antum masih ingat. Malaikat maut, malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Ketika hendak mencabut nyawanya Musa, ya, ternyata apa yang terjadi? Latomahu Musa menempelengnya, ditempeleng oleh Musa. Bahasa kitanya dikepret. Ngerti, Pak? anda sing pengen dicoba? Latomahu. Kalau memukul Boroba, Latoma seperti ini. Ternyata apa yang terjadi? Fafaqa'a ainahu. Matanya pun keluar. Mata malaikat ini keluar. Hah? Keluar. Lu malaikat kok dia mata? Matanya metu mani. Apa ke berita benar? Apa ini berita wayang? Sebentar, ini hadis yang sahih. Wajib kita mengimaninya. Tidak perlu kita bertanya berbagai macam pertanyaan yang pada ujungnya mengingkari. Begitu Nabi memberitahukan, maka begitu kita meyakininya. Farajaila rabbihi. rabbih. Malaikat tersebut pun kembali kepada Rabbnya itu Allah Subhanahu wa taala. Faradda Alihi ainahu maka Allah kembalikan matanya malaikat tersebut. Masuk akal? Masuk akal. Nggak masuk akal? Ya Yang ngono. Si penting wajib dimani. Karena agama ini tidak mesti harus masuk akal kamu. Agama ini minallah. Allah. Allah maha mampu segala sesuatunya. Kalau kita menganggap ini mustahil, memang kamu yang bikin agama ini apa? Allah yang membuat, ingat itu. Yang terjadi oleh kaum muslimin, wa qad al-muallif min dhalika umuran disebutkan di sini beberapa keterangan dari Syekh sudah dan belum? Belum ya? Kita bacakan keterangan dari Syekh Muhammad Ibn Salafimin tentang dua hal ini berkaitan dengan Isra Mi'raj dan berkaitan dengan berita Musa menempeleng malakul maut. Ini kriminal atau bukan, Pak? Hah? Sampai keluar matanya. Banyak orang mengingkarinya. Syekh Ibn mengatakan dalam syarahnya, kalau dikisahkan seperti itu saja, itu akan mengundang protes akal-akal manusia. Ah mustahil, masa Musa berani menentang malaikat? Mustahil masa malaikat ditembakin oleh Musa, apa nggak bisa bela diri? Wah ini berita anekdot. Tetapi kata Syih, kalau kamu lihat riwayatnya secara sempurna, engkau akan mendapati berita itu hak adanya. Dan harus seperti itu beritanya. Berita yang lengkapnya, kita masuk yang pertama Al-Isra wal Mi'raj. Al-awwal Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra lughatan as-sayru at as-sayru bisyakh leilan Al-Isra adalah perjalanan di waktu malam. Wakil lebih makna sara berjalan. Wasyara'an al-isra secara syariat dalam agama kita maknanya adalah Seiru Jibril bin Nabi. Perjalanannya Jibril bersama Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam min Makkah ila Baitul Maqdis dari kota Mekkah menuju Baitul Maqdis di Palestina. Ini sesuai disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan" Ma suci Allah Zat yang menjalankan hambanya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan di malam hari minal masjidil haram dari masjidil haram ilal masjidil aqsa menuju ke masjidil aqsa Allah yang menggerakkannya Allah yang menjalankannya Bukan beliau berjalan di atas kedua kaki beliau, tetapi menaiki buruk dan Allah yang menjalankannya. Maka kecepatan yang begitu cepat sampai pada tempatnya yang itu tidak akan mungkin mampu dilakukan oleh manusia yang lain. Seandainya ada pesawat, pesawat kalah dengan kecepatan itu. Dan pesawat tidak akan mungkin mampu tembus ke langit pertama, dua, tiga, empat, lima, sampai tujuh. Nggak mungkin. Sehingga kisah ini betul-betul kisah yang tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh manusia siapapun dia. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Wal mi'raj secara bahasa adalah al-alatul lati ya'ruju biha wahul mas'ad. Al-mi'raj itu artinya alat untuk naik. Mas'ad untuk naik. Ketika ke langit naik ke Sidratul Muntah tembus langit pertama, langit kedua, bertemu di langit pertama dengan nabi ini, dengan nabi ini masing-masing panjang kisahnya. Itu semuanya bukan dengan burok. Burok hanya dipakai dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di malam hari. Adapun Mi'raj menggunakan mas'ad alat untuk naik. Apakah itu namanya kalau bahasa kita tangga atau lift atau yang lainnya bentuknya wallahu a'lam seperti apa itu tetapi secara bahasa mi'raj adalah mas'ad alat untuk naik ya wa syar'an secara syariat as sulam as-sulam tahu as-sulam tangga alladhi araja bihi Rasulullah minal ardi ila sama. Alat itu digunakan oleh Nabi naik dari bumi ke langit. Bentuknya apa? Wallahu a'lam. Kalau seandainya kita gambarkan seperti apa? Uh, apa tangga apa eh, singgomanek apa pak anda ngerti anda tangga jadi si pira bilang tingkatnya pak keselek yang ngapung dari bumi ke langit pertama 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit 500 tahun perjalanan. Selisih langit pertama ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Lah kok kayak Anda kan pring? Pring kangen di pira dawane siapa singgawe gawe? Tetapi begitulah bahasa Arab. Mas'ad. As-sulam. Alat untuk naik. Hakikatnya, Wallahu a'lam. Seperti apakah itu? Apakah seperti lift tanpa tangga naik seperti itu dengan kecepatan begitu cepat? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Yang penting kita mengimani adanya hal itu pernah terjadi di zaman Nabi beliau yang melakukannya, beliau yang menjalaninya. Disebutkan hal ini dalam surat An-Najm ayat yang pertama, yang kedua dan seterusnya dan seterusnya. Kisah tentang naiknya Rasul ke uh, langit. Wa kana fi lailatin wahidatin 'indal jumhur. Isra Mi'raj ini terjadi sekali. Dan ini menurut, menurut mayoritas para ulama dalam satu malam kejadiannya itu. Dalam satu malam. Isra ya malam itu, Mi'raj ya malam itu. Bukan di Palestina tidur dulu di hotel berapa hari kemudian baru Mi'raj <clears throat> tidak satu malam itu Isra dan mi'raj. Walil ulama khilafun mata kanat adapun kapan itu terjadinya? Hari apa, tanggal berapa? Itu ada khilaf di antara para ulama. Kapan itu terjadinya ada khilaf. Tetapi sepakat semuanya yakin adanya kejadian Isra wal Mi'raj. Yang ada khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama adalah kapan itu terjadinya kata kaum muslimin. <clears throat> Kemudian beliau sebutkan beberapa uh, eh, akwal ulama yang kita lewati saja pembahasannya. Disebutkan oleh Syekh kisahnya secara ringkas. Sepertinya sudah ada ya. Ya, kita tutup dulu adzan, kemudian kita salat Isya. Insyaallah kita lanjutkan membaca kisah Isra wal Mi'raj serta kisah pemukulan Musa terhadap malakul maut. Wallahu alam bisawab ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.